Oh, agak. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي صلى الله عليه وعلى وسلم فها فإنه كل بدعة ضلالة كل ضلال إخواني في الدين أعزكم الله kita masih pada hadis yang ke-31 Al-Hadi wa Salatun yang ternyata setelah dibahas Ibn Rajab dengan akwal ulama pakar-pakar ahli hadis ternyata hadisnya dhaif tetapi makna hadis ini sahih karena terkandung di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang lain yaitu tentang zuhud di dalam dunia akan menyebabkan Allah cinta kepadanya. Dan zuhud pada apa yang ada di tangan manusia akan menjadikan manusia itu cinta kepadanya. Sampai dunia. bahwa wal akhiratu mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal Demikian pula Allah katakan turidu turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian hanya menghendaki dunia sedangkan Allah menghendaki akhirat. Dan sekian banyak ayat lainnya yang menggambarkan bahwa dunia dunia li annahu dani. Bahwa dunia itu dinamakan dunia karena dia rendah. Bahkan kalimat dunia itu maknanya rendah. Sebagaimana dalam ayat lain, id antum dua dunia ketika kalian di tempat yang rendah dan mereka tempat yang kuswa ila akhir. Kemudian Allah katakan juga dunia mata. Dunia itu hanya sekedar perhiasan. Kadang-kadang dikatakan dunia itu fata morgana yang sepertinya air padahal bukan. Dan sekian banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan bahwa dunia itu hanya sesaat kemudian hilang. Seperti pohon yang tumbuh kemudian menguning layu dan kembali menjadi tanah. Wa qala hakian an mu'min ali fir'aun anahu qala liqaumihi. Juga Allah berfirman menceritakan tentang seorang mukmin dari golongan Firaun <coughs> bahwa dia berkata pada kaumnya, "Ya qaumi, ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad." Wahai kaumku, Ikutilah aku. Aku akan bimbing kalian ke jalan yang lurus. Ya qaumi, <clears throat> innama hadihil al-hayatu dunya mata' wa innal akhirah hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini hanya sekedar perhiasan semata. Sedangkan akhirat itulah darul qarar, tempat yang kekal abadi perhiasan itu dipasang kemudian dilepas, bukan asli. Perhiasan itu sesaat kemudian hilang. Polesan-polesan yang kemudian hilang. Sedangkan akhirat darul qarar. Yang kemarin andal akhirat darul hayawan. Hayawan bukan hewan, tapi dari kata hayat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki itu akhirat. وقد ذم الله من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته dan telah dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang hanya menghendaki dunia dengan amalannya, perbuatannya, wasa'yihi dengan usaha dan upaya, waniyatihi dengan niatnya hanya pengen dunia. Allah mencerca. Wa qad sabaqa dzikru dzalika fil kalami ala hadis al-a'malu bin niyat. Sudah lewat pembahasannya ketika membahas hadis bahwa amalan itu dengan niat. Dan masih ingat bagaimana kita membahas mereka-mereka yang sholat karena pengen laku dagangannya. Baca tabarak supaya dapat rezeki. Itu harapannya benar kepada Allah. Tetapi dicerca dari sisi apa? Kenapa meminta yang rendah dan sebentar tetapi melupakan akhirat yang abadi? Kenapa tidak meminta jannah? Meminta keridhaan Allah, meminta keselamatan yaumul hisab, meminta keselamatan dari api neraka. Artinya orang ini terlalu sempit kalau hanya mintanya dunia. Kenapa kamu salat duha? Karena ingin dagangannya laku. Kenapa baca tabarak? Agar begini, agar begitu. Agar panjang jodoh kalau baca surat apa ya, Yusuf. Agar anaknya cantik kalau baca surat Maryam ila akhirnya. Padahal itu semua dunia. Hendaklah kita berharap akhirat terutama. Dan tidak mengapa untuk minta dunia. Tetapi jangan melupakan bagian kalian di akhirat. Jangan lupa. Bahkan utamakan akhirat dulu. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana. Wa qina adzaban nar. Meminta dunia, meminta akhirat dan meminta keselamatan. Itu baru benar. Wa fihi dan disebutkan pula dalam hadis-hadis <clears throat> fi dhammid dunya cercaan terhadap dunia wa haqaratiha dan rendahnya. Indallahi katsiratun jiddan. Dan hadis-hadisnya sangat banyak sekali. Artinya jangan kemudian hadis ini yang bersama kita dhaif kemudian kita tidak anggap isinya. Isinya terkandung dalam sekian banyak ayat, sekian banyak haji. Fa sahih Muslim di antara di dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, "Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra bis-suq." Bahwa Nabi SAW pernah melewati sebuah pasar. Sebagaimana layaknya manusia berjalan ke pasar-pasar. Wanas kanafaihi. Sedangkan manusia, maksudnya sahabat-sahabatnya, ada di kanan kiri beliau. Kanafai artinya di, mengapit beliau. Beliau di tengah, sedangkan sahabat mengiring dari kanan kirinya. Famarra bijaji asak mayit. Tiba-tiba dia menemukan unta yang masih bayi atau masih kecil sekali dalam keadaan cacat tapi sudah bangkai. Cacat terpotong hidungnya. Asak terpotong uh, maaf bukan hidungnya, kup telinganya. Fatanawaluhu bi udunihi Maka Nabi mengangkatnya dengan telinganya yang lain. Kemudian berkata, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu dirham Siapa yang mau beli ini satu dirham? Faqalu, mereka semua menjawab, "Ma tuhibbu annahu lana bisyai." Ya Rasulullah, kami tidak suka sama sekali. Untuk apa kami membelinya? Wa manasna' bihi, apa yang kami perbuat dengan bangkai itu? Atuhibbuna annahu lakum? Kalau gitu bagaimana kalau dibuat kalian saja? Mereka masih menolak lagi. Wallahi lau kana hayyan kana aiban fi. Demi Allah, kalaupun ini hidup bukan mayit, cacat. Kami tidak suka. Tidak menghendaki yang demikian. Li'anahu asak. Fakaifa huwa mayit. Fakaifa wa huwa mayit. Apalagi dia mati. Bangkai. Maka Nabi bersabda, Wallahi, la dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada benda ini bagi kalian. Daripada anak unta bangkai yang telah mati cacat lagi. Wafihi aydan anil mustawrid al-fihri. Masih juga dalam sahih muslim dari mustawrid Al-Fihri dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yammi falyanzur bimadha tarji' Kata Nabi tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke lautan. Kemudian diangkat. Bimada yarji ilaihi Seberapa air yang ada di jarimu dibandingkan dengan lautan? La syai. Nggak ada, nggak ada nilainya. Lautan sekian luasnya, kamu masukkan tanganmu, kamu angkat. Air yang di tanganmu, atau bukan tangan bahkan, jari. Kalau tangan masih bisa kita ambil sekian, jari. Nggak nempel sedikit pun kecuali basah-basahnya saja. Itu perbandingan antara dunia dengan akhirat. Maka kalau dia beribadah hanya pengen dunia, bodoh sekali. Sayang sekali, sayang sekali. Wa kharaja At-Tirmidzi min Sahal ibn Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minhu syurbatan." Wa fi riwayah ma' Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menyatakan kalau saja dunia itu memiliki nilai sesayap nyamuk saja, niscaya nggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun, nggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Tapi kita lihat dunia Allah berikan pada orang mukmin, Allah berikan pada orang kafir. Allah berikan pada orang saleh, Allah berikan pada orang paleh. Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jelek. Semua dikasih. Lima kah? Karena la ta'jil bisyai. Karena tidak memiliki nilai sedikit pun, maka Allah berikan pada semuanya. Tetapi jannah tidak Allah berikan kepada, kecuali pada mukmin. Keselamatan akhirat, keridhaannya tidak diberikan kecuali pada seorang mukmin. Adapun dunia diberikan pada semua jenis manusia. Maka kalau ada seseorang yang diberi kekayaan, Jangan GR. Saya dicintai Allah. Ya. Saya diberi kekayaan banyak. Berarti saya dicintai Allah. Itu GR namanya gede rasa. Tidak mesti. Nanti kalau miskin, sebaliknya. Sedih. Allah tidak cinta sama saya. Allah tidak sayang sama saya. Itu bukan ukuran. Bukan ukuran dan Allah bantah di dalam Al-Quran. Siapa yang menjadikan urusan dunia sebagai ukuran. Kalau diberikan rezeki dimudahkan, Rabbi akraman, Rabbi akramani. Rabbku memuliakan aku. Tetapi kalau sudah dikurangi rezekinya, dibikin bangkrut, qala Rabbi ahanan, Rabbi menghinakan aku. Kala, kata Allah, tidak sekali-kali. Itu perhitungan yang salah. Urusan dunia tidak menjadi ukuran. Ada seorang nabi yang sakitnya parah sekian lama. Bahkan memiliki bau yang busuk sehingga orang menjauh alaihi salam sampai terbukti kesabarannya. Allah Subhanahu wa taala membuktikan di hadapan seluruh manusia dan jin dan syaitan, lihat hambaku. Tetap sabar, tetap istiqamah walaupun aku begini-begini. Fasabrun jamil. Demikian pula Nabi Yakub yang kehilangan anaknya. Sekian lama, sekian tahun. Dari kecil sampai besar. Fasabrun jamil dia berkata, menghibur dirinya sabrun jamil. Sabar itu indah. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam wafat dalam keadaan baju besinya masih digadaikan belum dibayar. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tidak berarti yang diberi kekayaan berarti tidak soleh. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan demikian besarnya. Yang menguasai atau yang kerajaan yang menguasai manusia dan jin, bahkan angin ditundukkan. Hudu syahrun wa Perjalanan sepagi aja jaraknya sejauh perjalanan satu bulan. Perjalanan satu sore seperti perjalanan satu bulan. Dengan angin. Duduk di atas permadaninya, terbangkan kami. Bukan Aladin Tapi Aladin Alat din di atas agama. Jadi Nabi Sulaiman di atas agama. Tidak berubah, tidak sombong, tidak GR, tidak menyatakan aku bisa mengetahui yang goib. Aku bisa berbicara dengan jin, aku bisa. Tidak ada. Sekarang ini baru ngaku-ngaku saya bisa punya jin satu dua. Sudah seperti Tuhan. Bisa menebak ini. Bagaimana? Kalau Nabi Sulaimannya atau ilmu yang diberikan pada Nabi Sulaiman kepada mereka diberikan. Jadi apa kira-kira? Sombongnya. Tapi Nabi Sulaiman mengucapkan kalimat yang selalu kita ingat dan banyak ditulis di mobil-mobil di tempat-tempat yang merasa syukur. Hada min fadli rabbi. Liyabluwani ashkur am akfur. Itu lanjutannya. Kalau hada min fadli rabbi belum selesai. Dia Liyabluwani ashkur am akfur. Ini fadilah dari Allah untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur. Sehingga tidak bisa jadi ukuran kaya berarti orangnya soleh, miskin berarti orangnya tidak soleh. Atau tidak pula sebaliknya. Kalau miskin berarti soleh, kalau kaya berarti tidak soleh. Masa? Ulama kok kaya raya? Barakallahu fiikum. Tidak ada ukuran. Itu rezeki yang Allah berikan lima yasha. Allah berikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Ada yang kaya, ada yang miskin, orang baik. Ada yang kaya, ada yang miskin, orang jelek. Dua-duanya barakallahu fikum karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ketahui hikmahnya, tapi pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kembali kepada kitab. Qala dikatakan kalau saja ada nilainya dunia ini nggak akan diberikan kepada orang kafir. Jangankan kekayaan satu teguk air pun nggak akan diberikan kalau memang ada nilainya. Tetapi kata dunia La ta'dilu janaha ba'udah. Tidak senilai dengan sayap nyamuk pun. Maka Allah berikan pada seluruh jenis manusia. Wa makna zuhdi fi syai' Makna zuhud pada sesuatu, kata Ibn Rajab rahimahullah. Al-i'radu anhu listiqlalihi wahtiqarihi wartifa'il himmati anhu. Makna zuhud pada sesuatu adalah dia menjauh listiqlalihi untuk mandiri, tidak bergantung kepadanya. Wahtiqarih menganggapnya kecil. Wartifa'il himmah dan tidak memiliki ambisi. Himmah itu ambisi. <coughs> Sebagaimana secara lugatan, secara bahasa dikatakan syai'un zahid ay syai'un qalilun haqir. Syai'un zahid, sesuatu yang zuhud, maknanya sesuatu yang sedikit dan remeh. Sehingga dikatakan ketika Nabi Yusuf alaihissalam dijual darahima ma'dudah, apa kata Allah? Karena minaz zahidin. Orang-orang tersebut orang yang zahidin. Bukan orang yang zuhud seperti orang yang soleh, bukan. Tapi maknanya orang itu tidak begitu membutuhkan banyak. Tidak ambisi, tidak tamak. Itu mana zuhud. Wa qad takallama salaf wa man ba'dahum fi tafsir zuhdi fid dunya. Telah berbicara para salafus saleh tentang dan yang setelah mereka tentang tafsir makna zuhud terhadap dunia. Wa tanawwa'at ibaratuhum anhu. Ternyata berbeda-beda ucapan mereka para ulama ungkapannya terhadap zuhud. Wa warada fi dzalika hadis marfu'. Dan diriwayatkan dalam masalah ini hadis yang marfu' dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari riwayat Amr ibni Waqid an Yunus ibni Halbas an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar dari Abi Dzar radhiyallahu taala an. Ali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal Walakin az-zahada fi dunya alla takuna bima fi yadayka awsaqa mimma fi yadillah. Yang maknanya, yang namanya zuhud dalam dunia bukan mengharamkan yang halal. Bukan pula menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Walakin az-zahada tetapi yang namanya zuhud fi dunya alla takuna bima fi yadaika awsaq mimma fi yadillah yang namanya zuhud adalah hendaklah engkau jangan menjadikan apa yang di tanganmu lebih kamu percayai daripada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. La takun bima fi yadayka janganlah apa yang ada di tanganmu menjadi awsak, jadi lebih siqah, lebih percaya. Mimma fi yadillah. Wa antakuna fi thawabil musibah Ida anta asabta biha arghaba fiha law annaha baqiyat lak. Dan termasuk mana zuhud adalah kalau engkau terhadap pahala musibah yang menimpamu lebih engkau harapkan arghab fiha law annaha baqiyat lak kalau saja itu akan terus pahalanya mengalir wa qala Tirmidzi gharibun la na'rifuhu. Hadis ini gharib, kami tidak mengenalinya kecuali dari jalan ini saja. Wa Amr Ibni Waqid munkarul hadis. Hadis ini disebut munkarul hadis. Qala as-sahih waqfuhu. Tetapi yang sahih tidak marfu', tetapi waqaf. Maknanya waqaf mauquf ala Abi Dzar. Berhenti pada Abi Dzar, artinya ini ucapan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. dan itu sudah cukup. Karena kita sedang berbicara akwal ulama tentang zuhud. Salah satunya ucapan Abu Dhar. Radiyallahu ta'ala anhu. Bahwa yang namanya zuhud adalah bukan engkau mengharamkan yang halal. Perkara yang halal diharamkan oleh dia. Saya tidak mau daging. Saya tidak mau uh, menikah. Saya tidak mau kerja. Saya menerima saja apa yang Allah kasih. Ini barakallahu fikum bukan zuhud sebagaimana yang pernah saya kisahkan orang yang di Madura yang hidup di atas pohon nggak pernah turun dari pohon ya ada yang bilang seperti monyet ya. dia bikin tempatnya dia bikin kayak sarang burung di atas ya. benar-benar dia turun tetapi memang Allah kehendaki sebagai fitnah hidup nggak kelaparan ada saja orang yang kasihan kasihan belum udah minum belum tuh lempar aqua kasihan sudah seperti manusia memberikan lempar kacang kepada monyet, ya, dilempar makanan segala macam. Itu. Padahal dia keyakinannya seperti itu. Saya tidak mau urusan dunia, tidak mau kerja, saya mau ibadah saja di atas pohon. Nggak tahu masih ada atau sudah mati. Qala dikatakan <clears throat> wasahi waqfu kama rawahu Imam Ahmad fi Kitab Az-Zuhud. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Kitab Az-Zuhud hanya sampai pada Abu Dar. Hadis Zaid ibn Yahya ad-Dimashqi. Juga disebutkan haddathana Khalid ibn Sabih, haddathana Yunus ibn Halbas, qala qala Abu Muslim al-Khawlani laysa zahada fi dunya بتحريم الحلال ولا إضاعة المال إنما الزهاد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أو مما في يديك hadisnya sama tetapi lihat tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahkan hanya sampai pada Abu Muslim al Khawlani Wa kharraja Ibnu Abi Dunya dan juga Ibnu Abi Dunya mengeluarkan riwayat dari Muhammad Ibnu Muhajir dari Yunus Ibnu Maisarah qala laysat az-zahadah atau laysa az-zahada fi dunya bitahrimil halal wala bi idha'atil mal Tidaklah zuhud itu dengan mengharamkan yang halal. Tidak pula dengan menyia-nyiakan harta. Walakin az-zahadah tetapi yang namanya zuhud di dunia antakuna bima fi yadillah hendaklah apa yang ada di tangannya lebih engkau yakini daripada apa yang ada di tanganmu dia punya di tangannya tetapi yang dia harapkan yang di akhirat yang lebih dia yakini yang lebih dia tiqah padanya yang lebih dia percaya maka dia akan mudah untuk bersedekah ambil karena saya mengharapkan yang di akhirat itu zuhud wa an yakuna haluka fil musibah Wahaluka dalam tusabbiha sawa. Dan termasuk zuhud adalah ketika keadaanmu ditimpa musibah. Dan ketika keadaanmu tidak ditimpa musibah, sama. Ini agak berat, ya. tetapi bisa bagi orang-orang zuhud. Dia mendapatkan musibah seperti tidak mendapatkan musibah. Ya, qadarullah wa masya'afa'at. Sebagaimana seorang ulama yang berbicara, kemudian dibisiki sesuatu, dia bicara lagi, tidak ada perubahan seakan-akan tidak ada perubahan. Allah yang tahu bagaimana hatinya sedihnya. Selesai, mungkin agak lebih ringkas sedikit kemudian dia Ternyata berita itu adalah berita anaknya yang wafat, ya, yang meninggal. Ini barakallahu fiikum tidak bisa kecuali pada orang-orang zuhud, orang-orang zahid yang mukhlas, yang ikhlas. Ya. Dia meyakini di hatinya tentang akidah qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir Allah pasti terjadi. Mau upaya apapun tidak akan bisa menjadikan takdir batal atau tidak jadi nggak ada. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sehingga tusab am lam tusab sawa. Tertimpa musibah ataupun tidak tertimpa musibah keadaannya sama. قال نعم وأن يكون مادحك وذامك في الحق سوا ada lagi makna zuhud juga mengiringinya damuka wa madihuka fi haqqihim sawa yang mencercamu dan yang memujimu engkau berikan hak pada mereka sama. Ini orang muji saya, ini orang nyela saya. Otomatis hawa nafsu akan menyatakan ah nggak akan saya kasih dia, kan begitu. Ini kalau bicara hak dia akan berikan haknya sama. Ini juga berat illa alal mukhlusin. Berat kecuali alal mukhlusin. Fafassara zuhud fid dunya bi thalathati asya. Berarti ucapan tadi, riwayat tadi yang juga mauquf yaitu ala Yunus ibni Maisarah bahwasanya zuhud itu terdiri dari tiga perkara. Yang pertama tadi lebih percaya apa yang di sisi Allah daripada apa yang ada di dunia ini. Kedua, tertimpa musibah atau tidak tertimpa musibah, dia keadaannya sama kalau kemudian berubah jadi semangat, ah, jadi kurang beribadah, itu ada keanehan. Berarti kurang zuhud. Dia ya, marahnya bukan main ketika kena musibah. anak sudah ibadah, anak sudah sholat, anak sudah puasa. Kenapa sih tertimpa seperti ini? Terus mulai malas ibadah. Berarti dia bukan orang zuhud. Demikian pula madihuka yang memujimu dan yang mencelamu engkau berikan hak mereka sama. Kulluha min amalil qulub. Tiga-tiganya yang dicontohkan di situ adalah min amalil qulub, dari amalan-amalan hati. La min amalil jawarih, bukan amalan anggota badan, tapi amalan hati. Walihada kana Abu Sulaiman yakul oleh karena itu Abu Sulaiman berkata, la tashhad li ahadin bizuhdi fa inna zuhda fil qalbi kamu jangan menghukumi seseorang siapapun dengan zuhud. Karena sesungguhnya yang namanya zuhud itu di dalam hati. Artinya sulit untuk kamu tebak orang ini zuhud atau tidak zuhud. Ya. Wah, orang ini enggak zuhud. Punya mobil bagus, punya rumah bagus. Ya. Salah. Ya. Jangan gur dengan itu. Kamu akan katakan Nabi Sulaiman tidak zuhud. Padahal Nabiullah, Rasulullah. Ya rumahnya alasnya itu dengan kristal yang tembus pandang seperti air saking beningnya. Ka'annahu lujjah. Sehingga sananya dengan perhiasan, permata dan sebagainya. Wah, nggak zuhud ini. La tashhad li ahadin zuhdi, Jangan mempersaksikan seseorang dengan zuhud karena engkau tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Az-zuhud fil qalb mungkin bisa ketahui tanda-tandanya saja. Kayaknya ya. orang ini, masya Allah, dia kehilangan kok kayak nggak kehilangan, misalnya. Tapi untuk memastikan nggak bisa. Apalagi sebaliknya, ada seorang anak sekian miliar aku berikan kepada si fulan. Wah nggak suhut ini, kiper, sombong segala macam. Padahal tidak mesti demikian. Mengapa? Karena ada beberapa ulama bahkan sahabat yang memberikan dengan menceritakan kebaikannya agar mereka semua ikut dan itu juga hatinya yang Allah nilai bukan dohirnya hatinya dia adalah ingin memberikan contoh kepada kaum muslimin apakah kita tahu nggak bisa ini orang ria apa ingin beri contoh atau ya urusan hati az-zuhud fil qalb Tanda-tandanya mungkin bisa dikira, tetapi memastikan jangan. Itu makna la tashhad. Jangan mempersaksikan seseorang. Itu lebih tepat. Jangan tashhad li ahadin zuhud. Jangan mempersaksikan seseorang dengan zuhud karena kau tidak tahu. Karena urusannya urusan hati. Ahaduha an yakuna al-'abdu bima fi yadillahi aw taqminhu bima fi yadi Yang pertama, ciri-cirinya seorang hamba lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan dirinya. Wahada yansha min sihhatil yakin wa Dan ini terbentuk dari sehatnya keyakinan. Wa quwwatihi. Dan kekuatan keyakinan. Fa inna Allah dhamina arzaqa ibadih. Karena sesungguhnya Allah menjamin rizki hamba-hambanya watakaffala biha dan menjamin rizki hamba-hambanya. Kama qala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Sebagaimana Allah katakan, tidaklah dari binatang atau tidaklah dari makhluk yang melata di muka bumi. Saya terjemahkan makhluk, termasuk diantaranya manusia. Wama min dabbatin. Tidaklah sesuatu apapun makhluk yang melata di muka bumi. Kecuali di sisi Allah lah rezekinya. Mereka yakin dengan ini. Orang-orang zuhud yakin dengan ini. Sehingga dia tidak lebih yakin dengan apa yang di tangannya daripada apa yang di sisi Allah. Maka lihatlah mereka. Murah. Dermawan. Murah itu dalam artian banyak memberi. Seperti angin yang sepoi sebagaimana disebutkan sifatnya Rasulullah SAW. Dikatakan seperti angin yang sepoi yang menyejukkan. Dan ketika bulan Ramadhan lebih-lebih lagi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Kata di langitlah rezeki kalian wa ma tu'adun dan apa yang kalian dijanjikan. Itu ada di langit, dicatat oleh Allah taala. Akan sekian sekian sekian Fabtagu indallahi rizqa wa'budu. Maka carilah rizki di sisi Allah dan beribadalah kepadanya. Surat Al-Ankabut. Qala Al-Hasan, "Inna min di'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaqa minka bima fi yadillahi 'azza wa jal." Kata Al-Hasan seperti Al-Hasan Al-Basri, Allah taala alam. Sesungguhnya lemahnya keyakinan adalah jika engkau terhadap apa yang di tanganmu sendiri lebih yakin dari apa-apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu min dha'fil yaqin. Lemahnya keyakinan kalau kita lebih percaya dengan apa yang ada di tangan kita daripada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah jelas saya punya. Kalau saya berikan belum tentu Allah kasih. Nggak yakin dengan apa yang di sisi Allah taala. Ini barakallahu fikum. Berarti orang ini memiliki dha'ful yaqin, dha'ful tawakkul, lemahnya tawakal, lemahnya keyakinan, lemahnya aqidah yang ada pada dia. Nasallahu salam al-afiyah. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud qala inna arja ma akunu lirizqi idza qalu laysa fil baiti daqiq. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Inna arja ma akunu lirizqi Sungguh di antara yang paling aku harapkan untuk aku mendapatkan rezeki idza qalu ketika keluargaku berkata laisa fil baiti daqiq di rumahku tidak ada gandum ini kita nggak punya beras kita nggak punya daqiq nggak punya terigu saat itu aku arja sangat berharap berarti sebentar lagi ada datang rezeki sebentar lagi akan datang rezeki. Semakin berharap pada Allah Ta'ala saat itu. Ketika keluarganya menyatakan, Laisa fil baiti daqiq. Wa qala berkata Masruq, Inna asan ma nu dhannan hina, qa, hina yakulul khadim, Laisa fil kafiz qafiz min qamhin wala dirham. Kata Masruq, sungguh sebaik-baik apa yang aku berbaik sangka pada Allah adalah ketika pelayanku berkata, ketika khadimnya berkata, kita tidak punya roti di rumah ini, nggak punya gandum dan nggak ada uang. Bagaimana ini? Saat itu sebaik-baik seorang atau sebaik-baik manusia berprasangka pada Allah Taala. Hendaklah bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya berprasangka baik pasti Allah akan berikan jalan keluar. Mesti. Dan subhanallah Allah ala dhanni abdi Allah mengikuti prasangka hambanya. Bukan sebaliknya. Wah, berarti kita kelaparan. Wah, berarti kita akan begini, akan sengsara. Wah, kita akan begini. Justru sebaliknya. Justru saat itu dia berbaik sangka pada Allah, saat itu lebih berharap pada Allah. Berarti sebentar lagi Allah akan kasih. Dan biasanya, masya Allah, betul-betul datang. Ya, Allah Kerim. Allah Kerim. Bukan Ramadannya yang Kerim. Allah Kerim. Kalau yang mubarak, diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa qila li Abi Hazim. Oh, kelewat. qala Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad. Asarru ayyami ilayya yauma usbihu wa laysa indi syai. Hari yang paling aku tenang, tentram, eh, surur, bahagia adalah hari ketika hari-hari ketika aku bangun pagi dalam keadaan aku tidak punya apapun. Mengapa? Sama dengan yang sebelumnya, sama dengan yang sebelumnya, sama dengan ucapan Masruh, sama dengan ucapan Ibnu Mas'ud atau semakna dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri. Saat itu dia berharap pada Allah Ta'ala, berbaik sangka pada Allah Ta'ala, sebentar lagi akan ada. Allah akan kasih. Ikhwan ibn A'azakullah wa qila li Abi Hazim az-Zahid dikatakan atau ditanyakan pada Abu Hazim al zahid Abu Hazim terkenal zuhud. Mama luk, apa hartamu? Qala li malan. Aku punya dua harta. La akhsha al faqr. Dengan dua harta ini aku tidak khawatir miskin lagi. Apa itu dua perkara? as billah. Kepercayaanku kepada Allah Wal ya'as mimma fi aidin nas dan aku putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya tidak berharap apa yang di tangan manusia. Kalau-kalau dia kasihkan pada saya, kalau-kalau dia berikan pada saya, kalau-kalau dia bantu saya, enggak. Dia tidak berharap pada mereka. Putus asa artinya tidak berharap pada mereka. Hanya berharap pada Allah dan tiqah billah. Ini dua harta dia yang dengan itu kata beliau Aku tidak khawatir miskin, nggak khawatir fakir, karena aku punya dua harta. Pertanya, pertama kepercayaanku kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, aku tidak berharap pada manusia. Ini ikhwan fillah azakumullah, bahkan dikatakan orang yang tidak berharap pada manusia adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya. Tapi orang yang berharap dari manusia berarti dia ada min minal faqr, ada sejenis kemiskinan karena dia selalu berharap-berharap. Ima terucap, wa ima tidak terucap. Tetapi berharap. Ya. Ini berarti fakr pada dirinya. Al-ghina, ghina nafs. Yang namanya kaya, kata Nabi, adalah kekayaan dalam hati. Sebalik yang namanya miskin juga seperti itu. Miskin yang hakiki adalah kemiskinan yang ada dalam hatinya. Walaupun dia punya harta benda yang banyak, dia masih berharap kepada manusia kalau kalau mereka bantu saya memberikan berarti dia hatinya miskin hatinya fakir Wakil lahu pernah dikatakan kepadanya Ama takhaful faqr? Apakah engkau tidak khawatir miskin? Faqala ana akhaful faqr wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara. Apakah aku takut miskin padahal yang memeliharaku maulaya ini Allah SWT yang memeliharaku adalah yang paling kaya, memiliki langit-langit, memiliki bumi dan memiliki apa yang ada di antara keduanya dan apa yang di bawah tanah. Itu milik Allah SWT seluruhnya. Bagaimana aku takut miskin? Wa maulaya, maulaku. Kadang-kadang diterjemahkan majikan, tetapi tidak tepat untuk Allah SWT disebutkan majikan. Maka saya terjemahkan pemeliharaku. Seperti budak dipelihara oleh seseorang, maka yang ini disebut budak, yang meliharanya disebut maulah yang memelihara aku maha kaya. Memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada dalam bumi. Apakah aku takut miskin? Ikhwan ibn a'azakumullah teorinya semua mengatakan ya. Kenapa harus takut? Padahal yang memelihara kita adalah yang maha kaya. Tetapi untuk bisa menjadi seperti Abu Hazim Zahid ini berat. Ya. Mengapa? perlu keyakinan ekstra dan keyakinan itu perlu dipupuk. Artinya dengan bertambah yakin, bertambah ilmu, bertambah yakin, bertambah ilmu, bertambah yakin, mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari makna-makna hadis, akan semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Dan sebatas itulah zuhud akan muncul dalam hati seseorang. Wassalamualaikum salamah wabarakatuh. ila Ali ibni Muraffaq ورقة فقرأها فإذا فيها يا علي ابن الموفق أتخاف الفقر وأنا ربك diserahkan kepada Ali ibni Muwaffaq Warakah diberikan kepada Ali ibni Muwaffaq secari kertas. Dia baca. Ternyata dalamnya tertulis ya Ali Ibn al-Muwaffaq. Apakah engkau takut miskin padahal aku adalah Rabbmu? Saya tidak tahu. Apa maksudnya? Tuanmu. Apa kaitannya? Khair insyaAllah. Ya. Enam. Mungkin menyamakan dengan apa yang tadi saya katakan masih masih berkait dengan yang sebelumnya bahwasanya kenapa aku takut miskin padahal Robku adalah Allah SWT. Ini diceritakan seseorang mungkin seorang budak, Allah alam, diberi cari kertas. Apakah kau takut miskin padahal aku adalah majikanmu? Kira-kira kalau majikan yang kaya raya ini kemudian berkata pada budaknya seperti itu, membawa sari kertas memberikan kepadanya, anak tadi atau budak tadi tenang atau tidak tenang? Eh, tenang. Padahal itu manusia, seberapa kekayaannya? Mengapa yang Robnya adalah Allah dan dia tahu Robnya Arhamur Rahimin dan dia tahu Robnya Maha Kaya, kenapa tidak tenang? Disitulah yang namanya zuhud. Kalau dia lebih percaya kepada Allah, berarti dia zuhud. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, aslu zuhdi ar-ridha anillahi azza wa jal. Ini kaidahnya. Kata Fudail ibn Iyad dan dia juga terkenal bagaimana zuhudnya. Intinya zuhud adalah keridhaan. Intinya zuhud adalah keridhaan dari Allah Azza wa Jalla Al-qanu' huwa zuhud wa huwa al-ghina. Al-qanu' dari kata qanaah. Apa qanaah? Mencukupkan dengan apa adanya atau merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Seberapa Allah kasih, segitu dia syukuri alhamdulillah. Yang seperti ini barakallahu fikum adalah zuhud. Aslu zuhdi ar-ridha 'anillah Intinya zuhud, kata Fudri bin Iyad, adalah ridho dengan apa yang Allah kasih. Allah kasih satu dia ridho, Allah kasih dua dia ridho, Allah kasih dua ribu dia ridho, Allah kasih satu juta pun dia ridho. Tidak mengeluh. Qanu' Qana'ah. Qana'ah itu zuhud. Wahual ghina dan itu kekayaan. La yafhamuha illa mandaqoha kata para ulama nggak akan bisa memahaminya kecuali orang yang merasakannya dan sudah mencobanya. Yang namanya kona'ah itu kekayaan. Sebaliknya yang namanya tamak itu kemiskinan. Dia berupaya untuk mendapatkan harta dunia. Dapat satu dia ingin dua. Dapat dua dia ingin tiga. Dapat tiga dia ingin empat. Dan terus seperti itu. Berarti dia miskin. Selalu dia mencari-cari terus. Berarti miskin. Tapi kalau satu dia cukupkan. Alhamdulillah. Berarti dia orang kaya. Merasa cukup. Kalau saja manusia ini memiliki satu lembah harta dalam satu riwayat dari Nabi SAW, maka dia pasti akan mengharapkan lembah yang kedua. Kecuali orang-orang yang beriman dan zuhud. Hatta hingga mulutnya dipenuhi dengan tanah kuburan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau dia menerima apa yang Allah kasih dan mensyukuri, ditambah oleh Allah Ta'ala rezekinya. La in syakartum, la azidan lakum. Wa la in kafartum, inna azabi la syadid. Berarti yang namanya qanu' atau qana'ah, huwa zuhud, itu adalah zuhud. Dan yang namanya zuhud adalah kekayaan hati. Innamal ghina ghina nafs. Faman haqqaqa al-yaqin wasaqa billahi fi umurihi kulliha ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا حقيقة maka kata Ibn Rajab selanjutnya Siapa yang mewujudkan keyakinan dalam hatinya dan percaya kepada Allah dalam segala urusannya dan riba dengan pengaturan Allah dan takdirnya, kemudian inqata anit ta'alluq bil makhlukin kemudian dia putus tidak mengharap dari manusia, raja'an wa khaufan, tidak berharap-harap cemas pada manusia, wa mana'ahu dzalika min talabid dunya bil asbabil makruha sehingga dia tidak mau mencari dunia dengan perkara yang makruh, apalagi yang haram, maka orang itu orang yang zuhud. Perhatikan, tidak mencari dunia dengan yang makruh atau yang haram. Artinya mencari dunia dengan yang halal. Tetapi kalau dia sampai ambisinya membawa dia menyerempet-nyerempet yang haram, bahkan berdusta, bahkan berpura-pura, bahkan segala macam dilakukan, Berarti dia tidak zuhud sama sekali. Dia lebih mementingkan dunia dan tidak takut akhirat. Tetapi kalau dia berharapnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, dan menerima apa yang Allah takdirkan, dan dia tidak mau berupaya dengan yang makruh, tentunya apalagi yang haram. وَمَنْ kana kadzalik, siapa yang seperti itu kana zahidan fid dunia. berarti orang itu zuhud di dunia. Hakikatan sebenar-benarnya. Wa kana min agnan nas, berarti orang ini paling kaya di antara manusia. Wa ilam yakun lahu syai'un minad dunya kama qala Ammar, walaupun dia tidak memiliki apapun dari dunianya, sebagaimana dikatakan oleh Ammar. Kafa bil mauti wa'idan wa kafa bil yaqini ghinan wa kafa bil ibadati syughlan. Cukup dengan kematian sebagai nasihat kematian-kematian yang terjadi sebagai nasihat buat kita. Wa kafa bil ghinan dan cukup dengan keyakinan sebagai kekayaan. Cukup dengan keyakinan sebagai kekayaan. Wa kafa bil ibadati syughlan dan cukup dengan ibadah sebagai kesibukan. Kalimat-kalimat seperti ini yang sering ditafsirkan salah oleh kaum sufi. Jadi kesibukannya hanya ibadah. Nggak cari dunia, Padahal barusan di atas yang sudah sebutkan. Tidak mencari dengan yang makruh. Tidak mencari dengan yang haram. Bahkan mencari dengan kehilangan jam pengajian saja. Jam ta'lim. Tidak mau. Rizki dari Allah Ta'ala. Anda mau ngaji. Ini lagi rame. Tutup. Anda mau ngaji. Itu namanya zuhud. Kenapa? Yakin rizki di tangan Allah Ta'ala. Jadi bukan meninggalkan dunia sama sekali. Tetapi dia berupaya untuk lebih mementingkan ilmu dan amal. Berilmu dan beramal. Nasolah afiyah wal-hidayah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdika la ilaha ilan wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.